Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kama amar Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Irghaman liman jahada bihi wa kafar Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiki wal bashar اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا بارك لنا في مجلسنا هذا وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في والدينا وبارك لنا في مشائخنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في معهدنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في تكاكيننا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك أنت على كل شيء قدير Allahumma ya Rabbana Akrimna bil istiqamah Akrimna bil istiqamah Akrimna bil istiqamah Watahhir qulubana minan nifaqi Wa hassin furujana minal fawahis Amma ba'du Hadirin dan hadirat Alhamdulillah Atas nikmat Allah kita bisa melanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat, hidayah, ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah memberkahi kehadiran kita di tempat ini sehingga langkah-langkah kita dicatat ditulis sebagai amal baik dan kita hadiahkan pahala kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita dan kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita dan kepada saudara-saudari kita yang telah mendahului kita dan juga semoga Allah senantiasa menjaga kita yang hidup ini dengan iman Semoga Allah menjaga kesehatan lahir batin kita hingga kita menghadap kepada Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja akan melanjutkan pembacaan kitab Tajridus Soreh sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal qalal musannif Abi Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abi Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi رحم الله تعالى ونفعنا بعلومه بدرم أمين إلى أن قال عن عناس رضي الله عنه قال يزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه عن عناس رضي الله عنه قال يزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه عن عناس رضي الله عنه قال يزق أن يزق النبي بزق an صلى Sallallahu Alaihi Wasallam fi ثوبه Bismillahirrahmanirrahim sebelum baca latihan sebelumnya ya Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi wa bi ulumi wa bi ulukum fid amin ila anqal An Anas radhiyallahu anhu An Anas radhiyallahu anhu hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas Semoga Allah meridhai beliau Qala Beliau berkata Bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi meludah fi thawbihi di bajunya Ini ada riwayat lain menjelaskan bahwa ini dalam keadaan beliau itu sholat. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sholat menginginkan buang ludah. Mungkin sekali di dalam mulut beliau yang suci itu ada sisa-sisa makanan atau apa. Jika ditelan maka itu membatalkan puasa, maka harus dibuang atau ada sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, kemudian harus dibuang. Maka kita tidak boleh membatalkan sholat kita yang fardu hanya untuk membuang ludah. Mungkin sekali kita semacam itu, mungkin kita lagi takbir lalat masuk mulut kita, ya bisa saja. Jadi ada, gimana caranya kalau kita ingin membuang ludah itu? Kalau kita buang ludah ke bawah, ke masjid, ada hadis lain tentang beratnya kemakruhan orang meludah di masjid bahkan kafarohnya adalah mengangkatnya lagi artinya ada ancaman kalau kita meludah di masjid kemudian gimana caranya saya harus meludah keluar dari sholat tidak bisa meludah di masjid pun bukan adab kalaupun harus meludah di masjid itu adalah di kaki kirinya tapi ini bisa digambarkan kalau sekarang nggak mungkin. Zaman dahulu itu yang namanya masjid itu adalah hanya hamparan tanah. Sehingga kalau ada orang meludah cukup dibalik pasirnya tertutup. Akan tapi ada cara yang lebih bagus adalah untuk tidak mengotori masjid adalah meludah di bajunya sendiri kan nanti bisa dicuci jangan sampai meninggal ludah di masjid kalau baju kita bawa pulang nah, ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita pun begitu kalau kita mendesak, ya mohon maaf, ludah ini bukan hanya sekedar ludah, beler ya. Kalau beler sambil begini bisa kena orang atau nanti karena jorok taruh ke tempat sujud. Tidak, langsung kalau kita beler ingusen atau ludah maka kita hapus dengan baju kita sendiri setelah itu bisa kita cuci di luar. Jadi sampai derajat seperti ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat bagus ya jadi jangan keluar dari sholat gara-gara ingin buang ingus. Jangan sampai keluar dari sholat gara-gara ingin buang ludah. Dan juga jangan meludah di tempat sujud kita. Kalau memang itu sudah disediakan khusus untuk sholat seperti masjid ya. Jadi meludah tidak membatalkan puasa. Ini yang ketiga. Yang kedua adalah meludahlah di baju sendiri jangan di masjid. Yang ketiga adalah meludah tidak membatalkan sholat. Meludah tidak membatalkan sholat asalkan melidahnya meludahnya tidak sampai noleh atau melakukan gerakan tiga kali gerakan berturut-turut ini adalah hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Soheh beliau dan ada riwayat lain tentang ini Nabi dalam keadaan sholat akan tapi kita tidak perlu membaca itu kita hanya mencarai secara ringkas apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala baik Itulah adabnya kalau kita ingin meludah atau buang ingus di dalam solat kita. Kalaupun di luar, kalau di luar solat lain cerita. Kalau di luar solat harus ada tata keramanya. Kalau meludah ke kiri, jangan ke kanan. Yang meludah itu adabnya adalah noleh ke kiri, bukan ke kanan. Karena sesuatu yang tidak terhormat itu diupayakan dengan tayasur dengan menggunakan yang kiri atau ke tempat yang kiri. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an annahu sa'alahu an-nas bi ayyi shay'in duwiya jarhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم وأخذ عشير فأحرق فهشي به جرحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ أسير فأحرق فحوشي به جرحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم وأخذ أسير فأحرق فحوشي به جرحه Hadis berikutnya ada lagi tambahan dari hadis yang pertama bahwa ludah itu tidak najis ya. Jadi ludah tidak najis. Jangan bingung dengan ludah. Ludah tidak najis ini tambahannya Sebab kalau namanya orang gak ngerti itu jadi capek Kena ludah bingung gak jadi sholat Bahkan lebih dari itu ya Bukan ini karena ludahnya Nabi Muhammad saja Tidak, semua ludah Jadi tidak ada beda ludah kita dengan ludah Nabi Muhammad Dalam hal najis, tidak najisnya Sama-sama tidak najis Adapun kelebihan ludah Nabi Muhammad banyak untuk obat, untuk macam-macam. Bahkan Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak membuang dahak atau ludah mata nakhama Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan. Nabi Muhammad tidak membuang dahak illa waqa'at fi kaffi rajulin kecuali orang itu kalau melihat Nabi Muhammad mau buang dahak itu siap-siap. Jangan disamakan dengan kita. Yang merasa jijik dengan cerita ini adalah tidak punya cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau dahak kita mah kotor menjijikkan. Nabi Muhammad tuh kalau kerasa mau buang dahak, itu para sahabat Nabi bingung itu. Berusaha nangkep siapa yang lebih dulu. Dan kemudian diusapkan di kulit beliau, kulit para sahabat. Tiga firojulin di tangan telapak tangannya. Setelah itu apa? Fadalaka biha wajhahu Wajil dahu kemudian digunakan untuk mengusap di badannya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad direbutkan, tidak ada yang kotor dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Khawatir nanti kita membaca kitab Sahih Bukhari kok jorok sekali ya para sahabat Nabi. Oh tidak. Nabi Muhammad tidak seperti kita. Kalau kita mah kotor, semuanya kotor, sudah begitu kita banyak sombong. Nabi Muhammad bersih, bersih, bersih, tapi tawaduknya luar biasa. Itulah jadi ludah tidak najis, kotor saja. Baik, kemudian hadis selanjutnya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahu sa'alahu nas. Ada dari sahabat yang bernama sahabat Sa'ad. Beliau ditanya oleh orang-orang. Sa'alahu nasu ada orang bertanya kepadanya, bi ayyi syai'in bi ayyi syai'in dengan apa duwiya jurhu rasulillahi diobati lukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa diobati lukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian saat berkata ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni ma bakia tidak ada yang tersisa ahadun seorang pun saat ini enggak ada satu orang pun saat ini a'lamu yang lebih tahu bihi tentang pengobatannya Nabi Muhammad minni dariku jadi orang itu perlu berbangga dengan kedekatannya kepada Rasulullah waktu ditanya gimana Rasulullah diobati waktu luka hmm, dalam hal ini enggak ada yang tahu kecuali saya nah ini ada kebanggaan Bangga. Tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali aku. Karena waktu itu ia yang melihatnya. Dalam, cerita, dalam cerita ini, beliau itu satu-satunya sahabat Nabi yang masih tersisa yang tahu kisah pengobatan Nabi Muhammad. Yang lain sudah pada meninggal. Tinggal saja. Jadi bangga. Tidak ada yang tahu cara pengobatan bagaimana diobati luka Nabi Muhammad kecuali aku. Kana Aliyun yaji'u. Nabi apa Sayyidina Ali datang ke Tursihi dengan perisai perangnya. Kemudian fihi ma'un ada airnya. Darurat di dalam sebuah medan laga, jadi tidak ada tempat barangkali seperti itu. Jadi apa saja dipakai, yang penting bisa untuk membawa air. Wa Fatimah taghsilu an wajihi dan Sayyidah Fatimah yang mengusap wajah Nabi Muhammad yang membasuh wajah Nabi Muhammad dengan air tersebut. Dari apa? Adama darah. Jadi darah wajah Nabi Muhammad, darah yang ada di wajah Nabi Muhammad diusap oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Wa ukhidha hasirun kemudian diambil hasir bekas apa tikar karena dalam riwayat itu darahnya Nabi Muhammad tidak henti-hentinya. Sampai airnya pun penuh dengan darah, lalu bagaimana untuk menghentikan darah? Lalu diambil tikar. jangan dianggap tikar plastik ya. Zaman sekarang memang tikar-tikar plastik. Tikar lalu setelah itu tikar dibakar. Setelah dibakar lalu ditempelkan ke bekas luka Nabi Muhammad saw. alaihi lalu diliputi atau ditambal atau ditempelin ke luka Nabi Muhammad SAW tadi bihi dengan bekas bakaran tikar tersebut curuhu luka Nabi Muhammad SAW ini dan sangat cocok ya kelihatannya untuk masalah medis itu dahulu itu kalau orang ya mohon maaf ya untuk luka-luka itu debu itu punya apa abu abu itu punya punya bisa digunakan untuk pengobatan jenis luka-luka abu abu-abu tertentu tentunya bahkan zaman dahulu ya mohon maaf untuk mengembalikan luka itu adalah bekas abu-abu yang panas itu dibungkus dengan sesuatu lalu ditempelkan seperti itu ya ya ini masya Allah ya jadi Nabi Muhammad itu luar biasa zaman sekarang adalah mungkin mohon maaf ada jahit kalau dahulu untuk menempelkan luka, bekas-bekas luka itu adalah dengan abu. Orang-orang di Jawa pun masih di Jawa Timur seperti itu. Di sini mungkin juga sama. Jadi abu yang dibungkus, dipanasin, ditempelkan, ditempelkan. Itu. Lah, ini dari cerita ini bisa diambil banyak hal. Satu, boleh minta tolong orang lain di dalam membersihkan najis. Biarpun kita tidak boleh berkata Nabi Muhammad darahnya najis ya. Akan tapi membersihkan sesuatu. Termasuk di dalam ini ada riwayat lain. Ada riwayat lain, ada salah satu orang bahwasanya ada seorang namanya Abdul Aliyah salah satu orang wudu nggak sempurna kakinya belum dibasuh lalu mengatakan imsahu ala rijli fa innaha maridah usaplah kakiku karena kaki itu lagi sakit jadi ada contoh bahwasanya minta tolong di dalam urusan wudu atau minta tolong di dalam urusan Eh, membersihkan najis itu adalah boleh, boleh saja, tetapi bukan sesuatu yang baik. Sebab sudah dijelaskan para ulama bahwa meminta tolong di dalam urusan ibadah kayak wudhu itu makruh. Tapi boleh dan Nabi Muhammad melakukan ini untuk ditunjukkan kepada para sahabat beliau dan juga umat beliau bahwa minta tolongnya kita untuk wudhu misalnya tolong wudhuin aku itu boleh-boleh saja. Akan tapi makroh buat kita umat Nabi Muhammad. Selagi kita masih bisa, gak perlu kita minta tolong sama orang. Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu aslinya memang tidak pernah mau minta tolong. Karena apa? Nabi Muhammad itu sangat takut merepotkan kepada umat beliau karena perintah Nabi Muhammad kan harus dipatuhi. Sehingga beliau sangat menjaga. Kalau namanya saud disebutkan dalam riwayat saud itu cambuk jatuh, tidak pernah mengatakan tolong ambilkan. Tapi ngambil sendiri Rasulullah, tapi berebut para sahabat Nabi untuk mengambilnya. Dan dalam hal ini yang melihat luka adalah Sayyidina Ali, tanggap Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua, yang Siti Fatimah pun segera tanggap. Jadi yang kedua adalah boleh, yang pertama boleh kita minta tolong untuk urusan membersihkan najis atau berwudu. Tetapi di saat kita normal, hukumnya makruh. Di saat sakit, boleh. Kemudian yang kita ambil faedah lagi di sini menunjukkan bahasa seorang wanita itu lebih tabah. Maksudnya telaten untuk hal-hal yang semacam ini merawat orang tua yang lagi luka. Anak laki-laki mah bisa, cuman kurang lembut, kurang telaten ya. Ini digambarkan seperti itu oleh Siti uh, oleh uh, apa digambarkan dalam kisah ini Sayyidat Fatimah adalah yang mengelap darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad purna perasai perisai perang di dalam peperangan. Jadi di dalam perang itu boleh kita membuat satu alat yang menghindari kita dari kena jamahan senjata musuh itu juga boleh dan ini tidak bertentangan dengan tawakal kemudian eh, berobat itu juga suatu hal yang wajar Nabi Muhammad ternyata diobati oleh Siti Fatimah nggak boleh kita mengatakan kalau memang sembuh-sembuh tawakal saja nggak mau berobat haram hukumnya jadi kalau sakit ya berobat sakit kita harus pergi untuk mengambil obat. Itu saja tentang ringkasnya daripada hadis yang diriwayatkan oleh uh, Sayyidina Anas ini, Sayyidina Sa'ad As-Sa'idi. Wadal yang lain? Lanjut ya. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yakulu Uu u wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u an abi Musa radhiyallahu anhu annahu Kala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yakulu Uu u wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u An Abi Musa radhiyallahu anhu annahu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyatihi yaqulu u u wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u baik diriatkan dari Abi Musa bahwasanya dari Abi Musa. Sahih Abi Musa? Kif? Hah? Dari Abi Musa? Kok dari kitab sahihnya beda? dari Abi Musa radhiyallahu anhu kita pengen aja sahih betul kalau sahih sahih kalau di dalam kitab sahih Bukhari-nya langsung an burdah an abihi dan bapaknya burdah itu Abu Musa al-Asari jadi oleh musannaf langsung diringkas langsung an Abi Musa al Asari kalau di kitab Sahih Bukhari an Burdah an Abihi dari Abihi bapaknya itu adalah Abu Musa al As'ari. kelas cukup an Abi Musa al As'ari radhiyallahu anhu Nah tadi An Abi Musa radhiyallahu an Abi Musa radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam." aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastannu beliau itu menggosok giginya disiwakin dengan siwak biyadihi yang ada di tangannya. Yakulu sampai terdengar suara, bukan ngomong. Oh, oh, oh, oh, oh, itu maksudnya. Jadi ini menunjukkan Nabi Muhammad itu tidak hanya melakukan sebuah ibadah bersiwak tapi lebih dari itu ada membersihkan. Jadi ternyata bersiwak itu harus ada punya fungsi. Pertama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersiwak. Kemudian yang kedua adalah bersihkan. Jadi dikosok bagian giginya. ya Yakulu oh, oh. Jadi sampai beliau itu waktu membersihkan terdengar suara. Suara seperti orang mau muntah karena ingin membersihkan Nabi Muhammad. Wasiwaku fi fihi dan siwak ada di mulutnya. Ka'annahu yatahawwa'u seolah-olah mereka beliau itu seperti orang mau muntah. Di sini dianjurkan kita membersihkan mulut dengan benar-benar bersih sampai dalam-dalamnya sekalipun. Karena betul secara medis ini ada namanya karang gigi yang merusak gigi dan itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan sekedar usap-usap halus. Ada sedikit dipaksa itu. Pembersihannya itu ada sedikit dipaksa. Maka kalau sikat gigi ya agak benar-benar hanya tidak hanya syarat biar mulutnya bau odol Pepsodent enggak. Tapi harus ada tujuan membersihkan sebab kalau sudah karang gigi, karang gigi nanti melukai gusi kemudian menjadi karang apa gigi cepat rusak. Pak, itu ini bersiwaknya Nabi Muhammad dan siwak itu secara sunnah tidak harus paling bagus adalah kayu arok. Cuman kalau kayu arok di Indonesia itu jarang, akan tapi jangan kehilangan kesunahan menggunakan siwak adalah dengan ujung baju kita atau apa saja. Tentunya kita tidak usah jijik karena kita bukan orang yang kotor. Masa ke masjid tidak sikat gigi kan tidak. Semuanya bersih. Jadi kalau sudah mulut bersih nggak apa-apa. Misalnya dengan sesuatu yang kasar, ini sudah dapatkan kesunatan. Tapi pembersihannya itu adalah lain. Jadi kita dengan ujung baju kita atau dengan udung kerudung apa mekena kita itu untuk mendapatkan kesunahan di dalam kita bersiwak. Kalau siwak memang susah, jadi belinya nggak ada, punya satu pun kadang-kadang hilang. Sebab kita itu setiap punya siwak di saku, sakunya kecuci, terus nggak tahu kemana siwaknya, ngeluarkan lagi, hilang lagi, ngeluarkan lagi, hilang lagi, nggak tahu. Mungkin ada jin pakai siwak, alhamdulillah ya. Nggak ada di rumah itu, kita punya siwak puluhan siwak. Dicari nggak ketemu, nggak tahu kemana. Baik, semoga dapat kesunahannya saja selama. Jadi itu pakai siwak itu sungguh-sungguh serius, bukan hanya sekedar syarat. Nabi Muhammad sampai oh kedengar suara oh atau ya tahawa seolah-olah Nabi Muhammad itu kayak mau muntah. Baik. Sekali lagi, satu lagi. Selesai waktunya. Baik Ustaz, mungkin Bismillahirrahmanirrahim radiyu ankum An Hudayfah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwak An Hudayfah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwak عن خليفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك كم إنسان بعده سات sekalian Ustaz عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجعلني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدبعته إلى الأكبر منهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فزعني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فنويت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فتبعته إلى الأكبر منهما طيب، الرحمن الرحيم Ini masalah siwak lagi dari Khudaifah Saibat Khudaifah radhiyallahu anhu qala beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ber, beliau idza qauma minal laili bangun tidur itu yashu sufahu bisiwaki menggosok mulut beliau dengan siwak. Jadi ulama sudah menjelaskan bahwa disunatkan pakai siwak itu di antaranya kalau kita bangun tidur. Ada waktu kita mau wudhu, waktu kita mau sholat, waktu berubahnya bau mulut, waktu kita bangun tidur, itu disunahkan kita menggunakan siwak. Jadi ini bangun tidur. Ternyata para ulama waktu nyebut begitu-begitu ada hujah dan ada dalilnya. Kalau kita rinci ketemu satu-satu. Ini dalilnya adalah Nabi Muhammad bangun tidur langsung menggosok mulut beliau dengan siwak. Ini sunnah. Cuman sunnah tidak mudah untuk dilakukan ya. Kadang-kadang malesnya ya. Sudah ada siwak males. Kemudian hadis selanjutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu diberitakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eh, Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aroni Nabi Muhammad bersabda Aroni atasawwaku bisiwakin Aroni ini ada perbedaan masalah aroni lafadznya saja. Jadi ya, ada riwayat penukilnya, penulisnya adalah ro'ani atau kalau aroni ini qala aroni atasawaku bisiwakin. Aku melihatku bukan uroni. Aku menemukan diriku maksudnya aku lagi bersiwak. Sementara kalau aro ada ro'a, ada riwayat ro'a bitaqdimi ro' bukan ro'a nih. Aroni bukan uroni. Ada sebagian yang mengdomahkan tapi yang betul adalah dengan fathah. Aroni Aku melihat diriku sendiri atas awakku siwak bisiwaki. Maksudnya aku lagi bersiwakan. Faja'ani rojulani Kemudian ada dua orang. ahaduma akbaru yang satu gede. Wal akharum akbaru minal akhar. Yang satu lebih gede dari yang lainnya. Jadi ada Nabi Muhammad lagi siwakan, ada orang datang. Dua orang yang satu gede, yang satu agak kecil. Fanawal tu siwakal asgoro. Lalu aku berikan siwak kepada yang lebih muda. Minhuma di antara keduanya. Fakilali kemudian ada yang menyeru. Fakilali di sini adalah wahyu malaikat Jibril yang ingatkan. Dalam disebutkan oleh Syekhul uh, uh, Amirul Mukminin fil hadis Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan fakilali di situ Jibril mengingatkan. Apa maksudnya? Fakilali kabir yang gede wahai Muhammad. Ya Rasulullah yang besar. Fadafa'tuhu ilal akbar lalu aku berikan kepada yang gede minhuma di antara keduanya. Maksudnya apa di sini? Satu, kita itu boleh menggunakan siwaknya orang lain. Jadi tidak apa-apa pakai siwaknya orang lain ya. Tentunya orangnya sama-sama bersih atau barangkali keluarga suami istri atau apa ya. Kalau tidak ada siwak pakai siwaknya orang lain boleh. Ya gantian nggak apa-apa. Gantian, tapi ada riwayat boleh gantian tapi dicuci dulu. Ada takut ada orang merasa jijik. Baik, pakai siwak orang lain boleh. Nabi Muhammad memberikan contoh. Tapi waktu itu Nabi Muhammad lagi siwakan. Yang kedua adalah kalau kita ingin memberi sesuatu, mempersilahkan sesuatu, utamakan yang tua dulu. Nah ini diambil dari ilmu ini. Misalnya kalau kita mau makan, yang tua dulu dong didahulukan. Kecuali ada barisan. Kalau pakai barisan, yang kanan dulu. Satu, dua, tiga, empat. Jadi yang kanan dulu. Memberikan apa saja yang sifatnya bentuk penghormatan, maka dahulukan yang tua dahulu, kecuali dalam barisan. Kalau ada barisan, dimulai dari kanan. Kalau sifat yang ngumpul begini, siapa yang makan? Atau kita satu talam bersama, pengen makan, itu yang lebih tua dong, yang dipersilahkan. Mangga pak, silahkan. Oh iya, makan dulu yang lebih tua. Karena waktu itu Nabi Muhammad memberi yang lebih muda, tak tahunya apa? Dikatakan kabir yang gede dulu, wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad memberikan yang lebih kepada yang lebih gede. Ini adalah pendidikan akhlak ya. Berjalan, makan, minum, ngomong dalam sebuah musyawarah dahulu kan mangga panjenengan yang sepuh dahulu silahkan. Nah, begitu. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, boleh menggunakan sifat orang lain ya jelas ya. Kemudian di samping itu ini menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad kepada sunnahnya siwak. Menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad kepada sunnahnya siwak. Sehingga tidak boleh para sahabatnya itu ketinggalan untuk meninggalkan siwak. Jadi orang datang tidak belum siwakan dikasih siwak. Adapun siwak Nabi Muhammad semua berebut untuk mendapatkan barokah. Termasuk Sayyidat Aisyah sendiri pernah menggunakan siwak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah masalah menggunakan siwak. Caranya seperti itu jadi boleh kita memberi sifat kepada orang lain atau mengambil dari orang lain. Kemudian sisi lain yang harus kita perhatikan adab di saat itu. Kemudian dibaca sekaligus terakhir suaya bab wudu selesai. Ustaz, fadal untuk doanya aja. Kamil, Ustaz. Doa doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqala Qala Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda'u wudu'aka li salati summa tajji' ala shaqqika al-ayman summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika fawad fawawadtu fawawadtu amri ilaika wal ja'tu dhuhri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la mangja minka illa ilaika Allahumma amantu bika Allahumma amantu bi kitabika alladhi angsalta wa nabiyyaka alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrati hunna akhira ma takallama akhira ma takallamu bihi Qala faradattuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma falaktu Allahumma amantu bi kitabika alladhi angsalta kulta wa rasulika qala la wa nabiyika alladhi arsalta Anil Barra'i bin Azib bin radhiyallahu anhumah Qala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza ataita matja'aka fatawadda'u wudu'aka lis summa taji' ala syakika al aiman summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawawadtu amri ilaika wal ja'tu dhuhri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi angsalta wa nabiyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma takallamu bihi qala faradattuhu faradattuha 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam Falamma ballaghtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi angsalta qulta wa rasulika lakah wa rasulika qala wa la, la wa nabiyyika alladhi arsalta Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Idza ataita matja'aka fatawadda'u wudu'aka lis-salati summa taji' ala shaqqika al-ayman summa qul Allahumma aslamtu wajhiya ilaika fawawadtu amri ilaika walja'tu dhuhri ilaika rahfatan wa rahfatan ilaika la malja'a wa la mangja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تكلموا به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلته Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah pungkasan atau akhir daripada hadis wudu An Abi Anil Barra bin Azib. Jadi ada kalau kita mau anu, ada faedah-faedah yang penting itu jangan jangan malas untuk menulis di buku kita sekalipun. Jadi jangan sayang dengan buku. Kadang-kadang kita setelah belajar itu nyesel kalau dulu nggak pernah kita oret-oret. Jadi mau nginget-nginget nggak ketemu, tapi dicatat. Jadi dalam buku itu dicatat faedah-faedah itu ada. Ini memudahkan pemahaman kita tentang hadis Nabi. Mungkin kita saat ini faham, mumpung faham diabadikan dalam bentuk tulisan. Mumpung faham, mumpung faham, mumpung faham begitu. Jadi kalau kita tidak menulis nanti balik lagi kayak nggak pernah belajar. Duh, kok nggak faham lagi saya. Baca lagi nggak ketemu maknanya. Baik. Ini adalah kita lihat dari buku kita itu banyak oret-oretan, kadang-kadang oret-oretan tahun dahulu sekali. Baik. Ini ada penutup dari Abbar bin Azib radhiyallahu anhuma qala beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bersabda idza ataita majjaka kalau engkau atau Majjaka, aslinya begitu wazannya idza ataita majjaka jika engkau datang ke tempat pembaringanmu maksudnya mau tidur Nah ini akhlaknya orang mau tidur, tawaddu wuduklah engkau. Kata waduk wudukkah engkau wuduk akali solat seperti wuduk di dalam solat. Biarpun kita dalam mohon maaf habis bersenggama tidak punya air, tidak punya apa kita punya hadas besar, tetap dianjurkan kalau orang tidak sempat mandi untuk tidur dalam keadaan berwuduk. Yang har apa? Ini adalah anjuran dan tidak haram kalau kita dalam keadaan junub ya kalau junub kan boleh bersuci sekaligus cuman karena malam hari kita tidak sempat maka disunnahkan untuk berwudu jadi orang yang punya hadas atau tidak punya hadas besar tetap sunnah berwudu wudu akali salat maksudnya wudu biasa itu thumma kemudian ittaji ala shikkikal aiman kalau bisa sunnah yang kedua setelah wudu tidurnya itu baringnya ke, ke, ke kanan kanan dalam riwayat lain ngadep ke kiblat. Jadi kanan, arah kanan ngadep ke kiblat kayak orang mati kalau bisa. Kalau nggak bisa ya yang penting wudhu saja, ngadepnya kemana saja. Ini tingkatan kemampuan orang berbeda-beda. Jadi ngadep ke kiblat apa di bagian kanan miringnya ke kanan. Kalau enak, kalau nggak enak ngirim ke kiri diutamakan ngadep ke kiblat. Jadi kalau tidak begini ya begini. Sikil Aisar pakai tangan kiri tapi ngadepnya ke kiblat. Intinya harus ada nilai kemuliaannya. Ngadep ke kiblat. Kemudian setelah itu kulil, katakanlah doa. Selama ini kita sudah hafal doa ya. Allahumma bika, Allahumma bismika, Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillah itu doa lumayan. Hadis Nabi itu sahih. Tapi doa TK itu kan, doanya anak kecil ya. Kalau doa TK enggak lulus ya kelewatan. Itu doanya anak kecil itu Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Itu tok dari dulu. Padahal itu ngapal dari TK. Sudah SMP enggak tambah-tambah, aliyah tamat enggak tambah-tambah, sudah punya anak lima enggak tambah-tambah. Baik. <laughs> Padahal doa Nabi Muhammad ada panjang ada doa Allah bismika rabbi wa dha'tu jammi wa bika arfa'u in amsaktu. Termasuk ini doa panjang, doa-doa nambah. Ini Allahumma aslamtu di doanya. Allahumma aslamtu ya Allah aku serahkan wajhi diriku. Bukan wajahku saja. Diriku ya Allah ilaika kepadamu. Nah, kalau sudah serahkan kepada Allah, Allah yang jaga tuh. Nggak bakal keganggu, ada kala jengking, ular, selamat. Wa fawadtu amri ilaika. Urusanku ya Allah aku serahkan kepadamu. Nggak ada nyuri, bang, Nggak ada nyuri barang kita di toko-toko. Selamat tuh yang punya toko ini. Mungkin tidak pernah doa ya. Kalau kecurian, doa. Wafautu amri ilaika. Aku serahkan urusanku ya Allah kepadamu. Barangkali ada punya urusan masalah dengan orang, diserahkan kepada Allah. Allah nanti yang merubah hati orang yang jadi mau marah enggak marah, yang ini. Wafautu amri ilaika wal alja'tu dhahri ilaika. Dan aku berlindung, aku berlindung mencari pelindungan dohri, maksudnya dohar punggungku. Maksudnya hal yang Aku pentingkan, ya masuk kekuatanku. Aku sandarkan kepadamu ya Allah. Raghbatan karena rindu kami mengharap kebaikan pahala darimu wa raghbatan dan rasa takut dari seksamu. Kalau rin itu adalah rindu kebaikan, kalau gha itu takut akan seksa Allah. Ilaika aku serahkan kepadamu. Wala maljaa dan tidak ada tempat untuk berlindung tempat mencari pertolongan wala manja tidak ada tempat keselamatan mingka dari apa yang akan engkau turunkan ya Allah engkau akan menurunkan macam-macam ya Allah kebaikan engkau turunkan gempa bumi kau turunkan ini semacam-macam kau turunkan ya Allah tidak ada keselamatan dari itu semua kecuali ila ilaika kecuali jika aku kembalikan kepadamu ya Allah nah ini benar-benar pasrah sebab apa Orang tidur kayak orang mati, dicaci, diem, dicolong barangnya, diem, mau ditusuk, diem, apa-apa, diem. Jangankan sama orang, sama ulat, sama kala jengking saja nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi memang saat itu saat butuh kita untuk pasrah kepada Allah. Butuh perlu kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Allahumma ya Allah amantu. Lah ini yang lebih penting. Kalau tadi ini urusan dunianya ya sekarang amantu ya Allah aku beriman di kitabika dengan kitabmu. Allah di angzalta yang telah engkau turunkan. Wa nabiyika dan aku beriman kepada nabimu di arsalta yang telah engkau utus. Maka setelah kita baca doa itu fa'in in mutta kalau engkau mati malam itu, waduh enak. Kalau hidup lagi sepanjang engkau tidur dapat pahala, kalau engkau mati saat itu min lailatika jika engkau mati pada malam hari itu fa anta alal fitrati engkau mati dalam keadaan fitrah fitrah itu diserak, disyarai oleh para syurah hadis dalam keadaan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alhunna dan jadikanlah bacaan itu tadi akhiru takallamu bihi ab, ab ma tatakallam akhiru akhiru takallamu dari tatakalam akhir apa yang engkau ucapkan Kala kemudian perawi hadis barok ini rodat tuha aku ulang, aku tashehkan ke Rasulullah. Maksudnya bacaan ini aku benarkan ke Rasulullah. Sudah benar belum doa doaku? Faradat tuha maka aku ulang-ulang alan Nabi di depan Nabi Muhammad biar dibenarkan. Falamma balagtu setelah aku sampai kepada bacaan Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta mestinya wa bi nabiyyika diganti wa bi rasulika Kultu wa rasulika. Aku ganti dengan rasulika. Lafad nabiyikanya diganti dengan rasulika. Kala Nabi Muhammad berkata, La, jangan diganti. Tapi katakan, wa nabiyika dan nabimu alladhi arsalta yang engkau telah utus. Ini adalah, kalau kita hendak tidur, tolonglah berwudu. Tapi laki-laki males ya, kadang-kadang sudah sampai kamar mandi itu hanya nyuci muka saja, kurang niat saja, dikit. Hmm. Kemudian setelah itu ya ingat dikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak dikir-dikir hendak tidur. Semoga kita benar-benar di dalam tidur kita ada nilai pahala. Kalau dicabut nyawa kita, nyawa kita dicabut dalam keadaan khusnul khotimah, fitrah, kenal Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kayaknya waktu tidak ada, kita hanya sekedar ninggung fikih saja supaya tidak ada ketinggalan ya lima menit, dua menit lah fikih. Nanti Insyaallah penjabarannya minggu ke depan supaya kita tidak putus. Kemarin fikih apa? Ah, zakat, zakat per, zakat pertaniannya Zakat pertanian ada gambaran, kalau kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan. Yang punya pertanian, makanan-makanan pokok tolong dizakati jangan sampai lupa dan lalai. Mengerikan zakat yang kita tidak bayarkan akan datang nanti di akhirat. Zakat yang kita bayar juga datang di akhirat. Bedanya kalau zakat yang kita bayar itu datang dengan bentuk pertolongan dari Allah. Tapi kalau zakat yang tidak kita bayar akan datang menjadi kalung-kalung dari api neraka nanti. Gak bisa masuk ke surga orang tersebut dan mengerikan. <coughs> Kemarin zakat tanaman ya. Kemudian sekarang ringkas saja tapi belum detail. Insya Allah detailnya pertemuan yang akan datang. Kita yang punya perdagangan juga wajib dizakati. Perdagangan wajib dizakati. Syaratnya memang barang dagangan. Yang bukan dagangan nggak wajib dizakati. Barang dagangan itu begini bu, kalau ibu waktu beli untuk dijual. Kalau beli untuk dipakai bukan barang dagangan. Makanya orang jual mobil nggak wajib zakat, jual tanah nggak wajib zakat. Tapi kalau jual beli mobil, kamu beli mobil untuk apa? untuk saya jual lagi itu namanya jual beli mobil. Tapi kalau beli mobil untuk dinaiki enggak. Setelah dijual pun enggak wajib zakat. Jadi yang wajib dizakati adalah barang yang dibeli untuk dijual. Maksudnya perdagangan, jual beli. Di toko ya toko kan belanja Indomie berapa kardus dijual lagi. Ah, kemudian minyak goreng. Ini semua adalah jual beli. Jadi barang dagangan itu yang wajib dizakati biarpun barangnya banyak tapi enggak untuk dagang enggak wajib zakat kecuali emas perak nanti ada sama uang itu ada lagi babnya enggak usah kemana-mana dulu ada yang jelas kalau orang punya toko atau apa yang intinya jual beli dagang itu wajib dizakati syaratnya cuma dua saja satu berputar satu tahun jadi zakatnya akhir tahun Makanya nggak ada orang jual tanah harus membayar zakat, nggak ada. Orang jual mobil biarpun harganya satu miliar, nggak wajib zakat itu. Islam itu adil, yang nggak wajib jangan dikatakan wajib, jangan oh mentang-mentang itu orang kaya harus dikatakan wajibin lah. Wah kaya kok nggak keluar, nggak. Kalau masalah sedekah, infak mah boleh. Jadi orang jual tanah berapa miliar pun ya nggak wajib zakat, karena menjual miliknya. Baik, Syaratnya adalah berputar satu tahun. Akhirnya dijadikan barang perdagangan satu tahun. Kalau mandek di tengah jalan, berhenti udahlah. Saya nggak mau dagang terus, ya sudah berhenti. Pokoknya nggak mau niat dagang, ini akan saya jadikan barang apa mau saya bagi-bagiin orang. Selesai. Sebelum satu tahun, enggak. Harus satu tahun penuh. Misalnya hari ini adalah tanggal 15 Rojab. Ya. Mulai dagang. Jangan ngitung berapa bentuknya, nggak penting. Yang penting saya mulai jual beli buka koperasi pondok. Atau saya buka ke toko, warung sekarang. Nanti dihitung akhir tahun bulan Rejab tahun depan 15 bulan Arab loh ya hitungannya. Tanggal 15 bulan depan eh, tahun depan baru dihitung. Ngitungnya akhir saja biar nggak susah. Kalau sudah akhir tahun maka nanti wajib zakat kalau memenuhi syarat yang kedua Syarat yang kedua adalah nisab. Nisab itu batas minimal. Berapa sih saya sudah wajib zakat? Nah ini. Berapa saya wajib zakat? Ini boleh kita mengambil yang mana saja adalah nisabnya disamakan saja dengan nisabnya uang. Uang wajib zakat berapa sih? Uang kalau ada uang mandek wajib zakat kalau sudah nilainya sama 94 gram emas. Jadi kalau pada akhir tahun nanti nilai barang dagangan kita sudah mencapai 94 gram emas, ini terserah harganya berapa. Kalau emas kan nggak berbeda, nggak berubah-ubah ya. Kalau duit mah nilainya kadang-kadang berubah. Kalau tahun 80 dulu punya duit sejuta banyak. Sekarang jadi sedikit kan? Jadi emas itu, kalau emas satu on ya satu on. Jadi 94 gram. Jadi sekarang tanyakan ke tukang emas, saya punya emas 90 gram itu berapa duitnya? Lah itulah batasnya minimal. Jadi kalau punya barang dagangan di akhir tahun nanti dihitung semuanya dihitung mulai dari yang jadi uang mulai yang berputar dihitung yang berputar loh ya yang nggak berputar nggak misalnya apa pertengahan tahun untung beli mobil ya nggak usah dihitung mobilnya biarkan memang asalkan tidak sengaja kalau sengaja Allah tahu wah ini biar ngurangi pembayaran zakat lah mau saya belikan mobil yang banyak lah ini niat begitu Allah tahu jangan nggak tahu jangan nganggap nggak tahu kalau mau nakalan mah bisa sehari sebelum tahun tanggal 14 Rajab tahun depan sehari dikasihkan sama suaminya bang ini saya sediakan ke abang nggak wajib zakat secara fikih tapi secara agama secara adab kurang ajar nih bohong kepada Allah ya Mau lari dari zakat itu. Yang penting saya tidak keluar zakat. Kan tidak sempat satu tahun, sudah saya kasihkan anak saya. Ya ini adalah helah. Kalau helah, oh malaikat lebih pinter helah nanti. Masukkan tong, tongnya lamparkan raka jahanam. Ayo, mangus. Saya nggak bakar kamu, kok bakar tong kamu. <laughs> Jadi jangan main-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi intinya harus berputar satu tahun. Kemudian memenuhi nisabnya senilai 94 gram. Jadi biarpun bangkrut, biarpun bangkrut asalkan pada akhir tahun memenuhi, misalnya modalnya 200 juta, ya. Tak taunya akhir tahun itu masih ada 30 juta. nah 30 juta itu adalah harganya di atas 94 gram. 94 gram kalau tidak salah 20 berapa juta gitu. Anggap saja 23 juta. 30 juta, biarpun modalnya dulu 200 juta, akhir tahun masih dua masih 30 juta. Wajib zakat. 30-nya karena orang punya duit 30 juta masih kaya. Tapi kan saya hilang 170 juta. Tapi kamu tidak melarat. Iya kan? Masih ada. Baik, itu adalah masalah zakat ringkas saja insya Allah nanti kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang dikeluarkan berapa? Dua dua setengah persen, setengah persen saja. Jadi kalau satu miliar ya nanti 250 juta. Wah, berat. Makanya semakin kaya, semakin berat ibadah itu. Tokonya nilainya satu miliar. Waduh, keluar satu mobil. Mobil boxnya sudah rusak lagi. Waduh, zakat enggak? Zakat enggak? Mending beli mobil box lagi. Bisa nggak keluar zakat itu? Baik, itu saja masalah uh, zakat ringkas tentang zakat perdagangan ya. Itu saja dua syarat. Satu tahun memenuhi minisop, batas minimal. Nisopnya adalah 94 gram emas kemudian apa zakatnya adalah dua setengah persen rinciannya adalah pertemuan yang akan datang kita membaca kitab Riyadus Salihin bil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala Allah bi Wabi ulumihi Wabi ulumikum fi tariyami lanqal. Qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu fina. Ini bab mujahadah, babun fil DI Bab dalam bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh mencari ridho Allah. Bukan cari duit. Lihat dalam ayat Al-Qur'an disebutkan waladina jahdu fina yang bersungguh-sungguh fina di jalanku. Biarpun cari nafkah tapi untuk yang benar. Kamu ngapalin cari duit repot-repot. Ya Allah, di rumah saya punya yatim piatu 20 orang. Ditolong oleh Allah, pasti. Di rumah saya punya santri berapa? Ditolong oleh Allah. Di rumah saya orang fakir, wah ditolong oleh Allah. Walladina jahudu fina yang sungguh-sungguh di jalanku lah ini. Kalau untuk Allah bakal ditolong. Tapi kalau untuk yang lainnya enggak. Sehingga ada kalau kita menyerahkan kepada Allah urusan begini Allah yang ngurusi. Tapi kalau dia mengurusi dirinya sendiri diserahkan oleh Allah. Kalau dia mencari dunia untuk Allah, Allah bantu. Tapi kalau mencari dunia untuk dunia, Allah nggak bantu. Pikiran kita itu harus berkembang. Saya mau cari duit untuk apa ya? Ya semoga nih saya bisa bantu-bantu musola rumah saya itu kok ambruk ya Allah. Semoga dapat rezeki insya Allah. Kalau ini untung toko ini akhir tahun keluar zakat setelah zakat saya keluarkan saya infak begini dan niat-niat yang besar begitu dibantu oleh Allah walladzina jahadu finna yang bersungguh-sungguh di jalanku lanahdiyannahum subulana Allah sudah berjanji la Nahum pakai nun tauhid sungguh benar-benar akan aku bantu aku tunjukkan Artinya mengundang hidayah Allah yang ngasih petunjuk. Jadi sebab-sebab orang mendapatkan hidayah diantaranya ini mujahadah berusaha kalau kita berusaha benar, lanah Dian Nahum, Sungguh aku akan kirim hidayah, aku akan bantu, aku akan tunjukkan. Subulana, lihat. Bukan sabilana. Subul jamak lagi. Jadi jalan-jalan kebaikan. Tadi sih pengennya sih saya sungguh-sungguh cari ilmu. Bener cari ilmu. Iya sang ilmu karena apa? Karena Allah. Ilmu dikasih, uang dikasih, istri dikasih kadang-kadang. Banyak anak masih mondok. <laughs> Jadi niat yang benar, tapi kalau saya mau nyantri, mau cari istri, dapat istri tok. Jadi cari agama, nanti Allah kasih semuanya. Waladina jahadu fina nahum subulana akan aku beri petunjuk jalanku. Makanya kalau kita keluar untuk kebaikan, niatnya yang serius, niat yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala lanah diannahum sungguh aku akan berikan petunjuk kepada mereka subulana wa innallaha dan sesungguhnya Allah itu lama al muhsinin akan selalu menyertai dengan rahmat Allah dengan bantuan Allah al muhsinin orang-orang yang senang berbuat baik difahami ulama jadi sambil berusaha jangan lupa berbuat baik sambil berusaha berbuat baik mau cari ilmu sambil infak sambil membantu orang, ini cepat. Makanya sehingga disebutkan di dalam dunia pendidikan itu tidak cukup akal saja yang bergerak, tapi khidmah. Di dalam dunia kemasyihahan, di dalam keperguruan Islam, kekiaian, masyekh, syekh, itu ternyata khidmah itu penting untuk menjadikan ilmu itu barokah. Khidmah tidak hanya kepada guru, khidmah kepada teman karena maknanya muhsin. Dia ingin mencari ilmu yang manfaat, sungguh-sungguh, lihat Allah akan berikan petunjuk dan ketahuilah Allah akan selalu menyertai orang yang berbuat baik. Lah berbuat baik semaunya. Mungkin punya duit dengan duitnya. Mau ngaji, sebelum berangkat ada fakir di sampingnya. Ya Allah, semoga ilmuku manfaat. Kasih muhsin, ihsan dulu, berbuat baik, setelah itu dia sungguh-sungguh, maka cepat mendapatkan ilmu. Maka santri itu nggak pantas pelit. Biasanya santri biasiswa itu yang pelit ya. Kalau di luar negeri itu sudah biasiswa itu pelit. Semakin pelit, ya, semestinya harus anfak. Makanya semakin banyak kita keluarkan infak untuk jalan Allah itu membuka pintu untuk kita mendapatkan kemuliaan, ilmu yang manfaat. Alhamdulillah kita misalnya waktu sekolah bisa ada mungkin ada sekolah bisa mendapatkan beasiswa di mana. Itu nikmat dari Allah, tapi sisi lain jangan terus dipiara kekikirannya Barangkali mungkin kampus kita tidak perlu kita bantu, tapi kita itu jangan menjadi kikir, fakir di sana, tolong dibantu. Tetangga kita, mungkin juga anak kita sekolah dapat beasiswa, nggak usah bayar, enak-enakan, alhamdulillah, anak saya nggak bayar. Oh, ridho Allah itu harus mahal harganya. Ya karena sekolahannya sudah nggak usah bayar, kampusnya nggak bayar, saya akan nyantuni fakir miskin lima sebulan. Wah, lah ini harus begitu, niat ini. Jangan hanya, wah Alhamdulillah sudah gratis anak saya sekolah di luar negeri, gratis. Nggak pernah infak. Makanya ilmunya susah manfaat ya. Nah, ini. Sehingga para kiai dulu ada ceritanya ulama datang ke tempatnya kiai ya. Itu rupanya apa? Membawa buahnya. Nah, ini tidak usah bawa ke tempatnya kiai. Kiainya ini, ini bukan berarti menyeru nanti bisa sampai ke kiai. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan kiainya sendiri nggak tamak rupanya apa? Dilihat mana santri yang butuh. Diberikan, oh ya. Ini adalah makna. Cara menuntut ilmu itu adalah dengan berbuat baik di samping sungguh-sungguh. Termasuk mencari rizki. Ibu buka toko. Pengen cepat tokonya lancar, sisihkan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Atau membantu Atau ke orang tua. Berbuat baik kepada orang tua hanya sekedar mampir. Ibu, punten sambil micet. Mohon maaf, saya mau berangkat, mau jualan, bu. Berbuat baik. Atau ibu-ibu kepada suami ya, minta maaf tadi malam saya ngomong kasar atau begitu juga. Jadi melakukan kebaikan ini syarat mudahnya dimudahkan apa urusan-urusannya. Ini saja insya Allah insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menjadikan kita ahli jihad, orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah karena ketahuilah yang berjuang di jalan Allah, Allah akan memberikan kemudahan di dalam segala urusannya. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasiro kami haturkan kepada guru kami, guru kita semua Al Mukarram Bu Yahya atas pembacaan kitab Tajridus Sare dan Riyadus Solihinya. Sebelum mengucap kepada sesetan jawab pada pengumuman yang datangnya dari mas Al-Bahjah Hadirilah pengajian dengan tema khusus Kukuhkan iman dengan mengenang sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama guru kami Buya Yahya pada hari Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa alun-alun kota Cirebon pada tanggal 28 Juni yang insya Allah akan didokumenkan dalam bentuk CD. Sekian dari kami, selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuka ya syekh Akrimul ulama Fa innal ulama Warsatul anbiya Mukrimul ulama <clears throat> Aimin nasabin Aimin kathirin malin Aimin alimi ya'maluna bih tambihun akrimu buyutakum fa innal baiti kal jannati dengan apa memuliakan rumah kita terima kasih akhirul kalam dari ana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu, satu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Pak Kiai Buya. Saya dari Cirebon. Saya ingin menanyakan masalah sujud sahwi. Jadi pada saat tasyahud awal, imam kita itu lupa dia berdiri. Terus setelah tasyahud akhir, nah sebelum salam, imam itu melakukan sujud sahwi apakah kita mengikuti apakah tidak dan apakah ada riwayatnya demikian saja Pak Kiai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi dari bapak-bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mau tanya Bu ya masalah pernikahan Andai kata kalau ada anak sudah berhubungan baik dengan insan ataupun dengan laki atau perempuan lalu sama orang tuanya ditikahkan secara sir tapi nanti kalau waktunya dia represi ditikahkan lagi dengan KUA itu pernikahan yang pertama batal ataupun dua-duanya sah. Hanya itu Bu ya. Yang kedua yang saya tanyakan uh, kalau ada orang punya bak mandi kecil terus dipakai uh, mandi lalu bekasnya itu air yang sedikit ngambil dengan kaleng lalu memakai eh, dipakai untuk wudhu itu termasuk air yang di bak itu air mustakmal ataupun bukan. Hanya itu Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mengenai gempa yang kemarin itu kalau misalkan sedang ada gempa yang kemarin yang sempat kerasa di sini itu sebaiknya waktu itu mengamalkan mungkin bacaannya apa soalnya refleks tahu-tahu ngomong Allah Akbar yang lain ada istighfar ada la macam-macam sebaiknya bagaimana terus bagaimana cara menghalau apa bencana itu supaya tidak terkena lalu yang kedua e, ada suatu tempat itu e, ada musola kecil lalu untuk yang wanita itu disuruh wudhunya di kamar mandi kebetulan iya untuk sholat gitu e, ada musola kecil kayak di sekolah gitu itu e, eh, wudhunya tuh yang wanita disuruh di kamar mandi wudhu iya wudhunya di kamar mandi disediakan sandal tapi kamar mandinya mampet jadi mampet jadi airnya menggenang ya sementara kalau misalnya wudhu di situ takut airnya di bawahnya najis gitu kalau misalnya ke tempat apa ke tempat wudhunya disediakannya hanya untuk laki-laki itu bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang pertama tentang menghormat ulama memang kita harus menghormati ulama. Tapi ulama yang punya sifat-sifat ciri-ciri perlu untuk dihormat. Ada ulama-ulama, maka satu harus dibangun khusnudun pertama dengan ulama. Selagi itu bukan mukhalafah pelanggaran syariat yang pasti kita tidak boleh berprasangka buruk. Tapi kalau sudah pelanggaran syariat yang jelas, kita perlu mengingatkan. Menggunjing tidak boleh. Dan ulama tidak bisa melampaui Nabi. Artinya kalau salah, kalau salah ya harus kita katakan salah. Nggak usah pakai takwil-takwilannya. Wah, saya belum mampu nih, belum kuat ilmunya. Nggak ada itu. Sehingga ada orang awam itu yang dibodoh-bodohi harus menghormati ulama. Rupanya tidak bisa membedakan ulama kayak apa ini akhlaknya nggak bisa memberikan contoh. Sebab ulama ada dua, kan Rasulullah sendiri yang menyebut, loh ya, bukan kami. Ada ulama su, ada ulama jelek. Ulama kotor, itu ada. Tapi kita udah usah mencari-cari, ya, asalkan ada alamat-alamat secara dohir. Dan ilmunya tidak bisa kita ambil itu. Ilmu batinnya tidak bisa ada, nggak ada. Jadi ulama Pertama memang harus kita khusnudon kepada ulama selagi tidak ada mukhalafah dohir terlihat, kita nggak usah macam-macam. Tapi kalau sudah mukhalafah dohir, minum menaman misalnya, masa ada wali minum-minuman, nggak ada itu. Ya. Kalau ada cerita-cerita itu hanya sekedar cerita, kalau itu harus diingkari. Kita tahu halaj. Halaj itu adalah salah seseorang wali besar. Jadi kalimatnya kalimat kufur mengatakan aku adalah Allah kan begitu berarti keluar dari Islam kan biarpun itu wali tapi syaratnya dipenggal dulu lehernya kan baru dikatakan wali karena secara syariat dohir dia adalah murtad karena dia mengatakan tidak ada di jubahku kecuali Allah jadi dia ada bab seperti ini hulul itu adalah syirik keluar dari iman Islam setelah dipenggal lehernya Kemudian kok darahnya mengucap menulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu dibangun khusnudzon. Itu adalah kekasih Allah. Tapi perilaku zahirnya gimana? Keluar dari Islam, syirik. Jadi enggak ada istilahnya kesalahan kita katakan benar enggak ada. Salah ya salah. Salah salah siapapun dia. Enggak ada kok ilmu-ilmu enggak -ilmu nyampe, enggak ada. Kalau ada ustadz mabuk, ya ustadz enggak benar. Ustadz mabuk, pemabuk bukan ustadz itu. Ini jadi supaya ulama yang kita hormati ini benar kita ini. Ustadz itu harus memberikan contoh dalam banyak hal. Kalau ya, ada kesalahan di Ustadz, kita yang punya kewajiban untuk mengingatkannya, untuk menegurnya. Ini perlu. Mengingatkan Ustadz yang salah dengan bahasa mungkin, ya punten Ustadz, kok Ustadz melakukan begini, yang benar mana kira-kira? Kan bisa saya begitu, pura-pura bertanya begitu. Astagfirullahaladzim, bisa saja lupa. Dan alangkah banyaknya ulama-ulama gede yang diingatkan oleh muridnya bangganya luar biasa. Termasuk ulama paling besar, mujtahid Imam Umar ibn Khattab. Diingatkan oleh santrinya, bangga dia. Bukan malah merah, dasal kamu belum tahu, belum nyampe. Nggak ada, kalau sudah ada ustadz ngomong nggak nyampe, nggak nyampe, ini sudah nggak benar itu. Misalnya santri kami, kami ajari kitab Safinatun Najah. Setelah saya ajari Safinatun Najah, membatalkan butuh adalah ini, ini, ini. Kemudian kok kami salah, lalu menyalahkan Buya kok begitu. Ya kita hargai memang ilmunya sebegitu. Bagus santriku. Cuman setelah itu diterangkan dalam hal ini ada. Bukan eh dasar kamu ini tahu apa. Saya itu ngerti empat madhab loh nak. Gak ada itu sombong Ustadz begitu. Jadi harus terima dulu karena ilmunya orang awam kan sesuai. Kalau ada orang awam mengingatkan kita, ya wajar kita terima. Terima kasih Ibu. Baru nanti dijelaskan kelebihannya. Lebihnya adalah ilmu seperti ini. Jadi ulama ulama yang harus kita hormati adalah ulama Allah Subhanahu wa taala, ulama yang pewaris nabi yang dia itu adalah memberikan contoh yang baik. Pemain tidak harus mereka punya amal banyak banyak banyak banyak, tetapi minimal itu kemaksiatannya itu terhitung. Lah kalau semuanya dilakukan bukan ulama dong, semua keharuman dilakukan. Jadi banyak ulama-ulama yang kita saksikan itu secara dohir hampir kita tidak pernah melakukan beliau berbuat dosa. Manusia biasa ya. Guru-guru soleh itu nggak pernah omongannya benar, yang dilihat benar. Secara dohir nggak pernah, sholatnya rajin, apalagi Anggap saja ulama-ulama yang selama ini kita saksikan yang datang dari Hadramaut seperti Habib Umar, Habib Abdullah, Habib Salim Syadiri. Ya Habib Umar bin Habib misalnya. Habib Salim Abdullah, Habib Umar misalnya. Apa sih salah yang pernah kita lihat dari beliau? Gak ada. Ketemu orang ngomong itu yang berarti. Gak ada ngomong kuyon ngakak-ngakak, tidak ada gunanya. Gak ada apalagi ngomong jorok. Ustaz ngomong jorok bagaimana ini? Ulama-ulama soleh gak ada kalau ngomong bermakna. Dan orang dengar. Pernah kita suatu ketika makan bersama ulama-ulama dari Indonesia kami menemani. Beliau datang. Dilihat wajahnya semuanya senyum. Masya Allah. Setelah makan, diangkat tangan. Ini bukan tujuan. Bertemu bukan tujuannya untuk makan. Akan tapi, bertemunya hati kita itulah yang kita cari. Keluar lagi beliau. Orang mikir semua. Oh, iya, iya. Balik lagi ngomong sepatah kata. Keluar lagi. Sepatah kata. Keluar lagi. Lah, ini orang hebat. Ya orang soleh. Kayak begitu tuh ulama-ulama yang harus kita hormati. Para guru-guru yang soleh. Orang-orang yang mulia. Kemudian Cara menghormatinya adalah apa yang kita bisa. Anda punya jabatan dengan jabatanmu. Anda punya harta dengan hartamu. Anda dengan tenaga dengan tenagamu. Jadi makna menghormat itu seperti itu, memuliakan. Memang ulama tidak butuh dihormat. Mereka tidak senang dihormat. Sebagian ulama itu lari kalau dihormati. Akan tapi kewajiban kita itu adalah sendiri Masa sama orang yang memberikan kepadanya ilmu pelit tenaga, dimintai bantuan saja nggak mau, subhanallah. Nah ini kelewatan, ilmunya susah manfaat, khidmahnya mana? Nah ini, memang ulama yang sesungguhnya adalah, ya ulama yang kayak Rasulullah itu adalah, gak ditiru oleh umat-umat beliau yang cinta kepada beliau, nggak senang repotkan orang. Memang ya nggak pantas kalau ulama mengatakan, Pak Haji ini duitnya buat saya ya. Pasti dikasih kan? Tapi akhlaknya nggak baik, Rasulullah nggak kayak begitu. Rasulullah nggak pernah main tembak itu. Kalaupun Rasulullah ingin dana untuk perang hanya mengatakan begini, hari ini ada peperangan, siapa yang siapa yang barang yang barang siapa ingin berinfak di sini, maka ketahuilah pahalanya begini begini begini. Berebut orang. Nggak ada main tembak. Hei Abu Bakar, mana duitmu? Pak Haji, nggak ada seperti itu. Jadi akhlaknya Rasulullah dan ulama itu mulia. Sehingga nggak ada umat itu pegel gitu ya. Umat uh paling dekat. ya Allah eh ngapain ngelepas jam dulu dong kenapa kalau kelihatan dia minta jam saya nanti jadi ke rumah kiai ada orang bingung itu sehingga sampai ada orang mau ke rumahnya kiai mobilnya taruh di jauh Nah, kenapa kalau tahu ini punya mobil kiainya pasti minta macam-macam nanti ini kejadian. Kenapa taruh di sini? Wah kacau ini. Kalau datang ke sini lihat kita datang pakai mobil habis ini. Loh loh loh loh. Ini ulama model apa itu ya? Ini ada salah satu orang jadi ini ulama yang harus dihormati, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu Tapi ingat jangan suudon kepada ulama. Asalkan bukan mukhalafah, bukan pelanggaran syariah yang terang-terangan, jangan suudon. Kalau terang-terangan pun tidak boleh suudon ditanyakan. Gunjing ulama menghabiskan ilmu. Ngomongin, oh kiai itu begini begini. Loh, kita mau cari ilmu gunjing ulama. nggak akan dapat ilmu. Baik. Jadi ulama harus kita hormati semampu kita. Bahkan kita perjuangkan. Kalau Rasulullah itu dihormati oleh Sayyidina Abu Bakar siddiq diserahkan semuanya. Makanya insya Allah di kampung kita, kampung anda semuanya, jangan sampai ada ustadz kok bingung cari uang. Ada ustadz tuh bingung kerja pagi sampai sore. Sudah begitu sore suruh ngajari anak-anak kita. Sudah anak kita bandel kayak kita. Kan kesian tuh ustadz. Iya ustadznya kerja di sawah mulai pagi sampai sore. Sudah sore kita titipi anak-anak kita. Uh, anak kita kurang ajarnya, uh, luar biasa. Sudah begitu pelitnya uang bulanan 10 ribu itu katanya kemahalan ya. Astagfirullah. Ini musibah ya. Baik, itu adalah ulama yang harus dihormati adalah ulama Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita lihat itu mengingatkan Allah. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Ulama-ulama Allah itu ada bekas sujud di mukanya. Para ulama menjelaskan kalau kita duduk sama beliau, kita semakin dekat kepada Allah. Kita ingin ngaji, kita ingin ibadah, kita ingin. Tapi kalau kita duduk dengan dia, ada ide-ide maksiat yang baru, ini ulama nggak bener nih. Wah, nanti mesti saya diajak nonton film ini kan. Wah, ini, ini, ini, ah, ini. Wah, nggak bener tuh. Jadi kalau duduk sama ulama, maka kita akan ingat kepada Allah, itu ulama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hormati dengan semampu kita bermacam-macam ya. Penghormatan itu bukan hanya sekedar kita munduk-munduk di depannya seperti orang Jawa, ngihnya nggak kepanggih, katanya iya, iya, iya, di belakang nggak pernah mau. ngehe nggak ke panggih itu bahasa Jawa ya. Iyayanya iyaya kayak burung beo nggak sadar, tapi iya yang sesungguhnya, mangga yang sesungguhnya, inggih yang sesungguhnya, mau yang sesungguhnya. Itu saja penghormatan kepada ulama. Adapun rumah kita harus kita hormati. Kita hormati adalah kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang terhormat. Mulai dari amalan-amalan. Jangan digunakan rumah kita untuk menggunjing. Jangan digunakan rumah kita untuk melakukan kedoliman kepada istri atau kepada suami, kedoliman kepada anak, apalagi permaksiatan, yang namanya zina dan sebagainya, mabuk di rumah kita. Itu kita tidak menghormati. Termasuk di antaranya cara menghormati adalah banyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Sebab rumah yang dibacakan Al-Quran itu dilihat oleh ahli langit seperti bintang kemintang dilihat oleh ahli bumi. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran dan ibadah dilihat dari langit sana oleh ahli langit nyala itu. Nah ini kita menghormati seperti itu dengan membaca Al-Quran ya digunakan untuk sholat. Yang bikin menjadikan hitam itu yang di ruang tengah dulu. Ustadz televisi itu bikin hitam dari kelihatan kelihatannya menyala dari atas gelap ini kok gelap terus sebab sampai jam 3 masih nonton film tuh wah tahajudnya hilang itu tidak menghormati rumah itu namanya baik Kemudian ada lagi uh, sujud sahwi ya. Sujud sahwi ada sebab sujud sahwi ada lima sebab sujud sahwi di antaranya adalah sunat-sunat abad kayak tasyahud awal tahiyat yang pertama atau kunut kok imam tidak melakukannya baik itu lupa atau sengaja tidak melakukannya kita nggak nggak tahu ya imam tiba-tiba nggak melakukan tasyahud awal mestinya duduk rokaat yang kedua maghrib eh langsung berdiri maka disunatkan bagi imam nanti untuk sujud sahwi baik kalau kita tahu imamnya memang imam syafi'i benar madhabnya syafi'i berarti dia itu telah melakukan sesuatu yang kurang yaitu di saat meninggalkan tasyahud awal dia disunnahkan bukan wajiblah sujud sahwi sunnah sujud sahwi dua kali sebelum salam. Menurut madhab kita, kalau menurut madhab Malik dilihat, kalau kelebihan setelah salam, kalau kurang sebelum salam sujud sahwinya. Ya. Jadi menurut madhab lain ada sujud sahwi setelah assalamualaikum baru sujud sahwi. Kalau berkenaan dengan kelebihan, kalau kurang sebelumnya. Ini adalah perbedaan. Di dalam madhab kita, sebelum salam, sujud sahwi. Nah, pertanyaannya tadi, imam sujud sahwi, kita ngikut atau tidak? Atau sebaliknya? Kalau imam sujud sahwi, kita harus ngikut. Biarpun kita bertasyahud. Karena tugas kita ngikut imam. Kalau imam tidak, maka kita disunatkan kita sujud sahwi karena kekurangan imam. Kita sunnah sujud sahwi karena imamnya itu kurang. Jadi sunat sujud sahwi semacam itu. Baik, itu adalah ringkas masalah sujud sahwi. Kelihatannya juga harus dibahas itu bab sholat. Tapi kita sudah ngelompat bab berdagangan, gak apa bab zakat. Kemudian memperbaharui nikah. Awal nikah sir. Nikah sir itu adalah sah, asalkan ada saksi dan sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi harus dihindari dari banding niat jahat ya. Tapi kalau sudah nikah sirri, artinya untuk menghindar daripada terjerumus karena ah yang penting anak saya halal dulu resepsinya nanti kalau sudah lulusan dua tahun lagi ya nggak apa-apa. Nikah sirri itu bukan siri yang dihadiri oleh tetangga se rt Nggak apa-apa itu boleh untuk menghindarkan anak kita dari terjerumus dalam yang haram. Dimudahkan hal yang semacam itu. Tapi nanti ditangkap sama undang-undang ya. Nikah siri enggak boleh ya. Kesuruh nangkep perus per pelacuran itu loh. Jangan nangkep orang nikah siri itu. Ini seharusnya. Memang orang kadang berpikirnya itu muter, enggak nyambung ya. Urun nikah siri dibahas bingung sana sini. Memang ada kedoliman nikah siri. Semestinya di dianjurkan, diarahkan. Ada pelatihan bagi orang yang nikah siri. Biasanya yang istri kedua, ketiga, keempat itu. Itu ngawur, niat dolim. Kalau sudah begitu dolim, perempuan jangan mau dong seperti itu. Kadang-kadang wanitanya sendiri kan itu. Yang menjadikan celah kedoliman itu jangan dianggap laki-laki. Perempuannya kadang-kadang. Mohon maaf. Laki-laki memang ya mau saja, tapi saya nggak bisa loh ya. Ya nggak apa-apa, yang penting nikah dengan saya. Cuman ya, pokoknya mau lah ini. Ini salahnya. Enggak, kalau nikah yang benar harus tanggung jawab. Jangan disalahkan laki-laki terus. Nah, ini laki-laki ini. <laughs> Jadi nikah siri itu biasanya yang salah perempuannya. Nikah siri yang dolem loh ya. Yang terjadi kedoliman adalah yang salah wanitanya. Sudah tahu suaminya, calon suaminya sudah punya, misal. Katanya Pak, kan gampang nanti yang penting, yang penting, yang penting. <laughs> Sudah. Setelah ada problem baru masalah. Ini rata-rata semacam itu. Akan tapi masalah kawin 2-3 memang ada dalam syariat Islam. Tidak usah ditolak, jangan sampai dimusti dihinakan. Jangan sampai ngolok-ngolok. Yang penting yang ada di hadapan kita, kita hormati, kita rawat. Istri satu, Alhamdulillah. Bisa bahagia sampai mati, bisa. Tapi kawin siri yang dolim itu yang gak benar. Nah ini kebanyakan kawin siri dolim. Gimana gak dolim? Istri keduanya taruh di atas gunung, dikunjungi sebulan sekali. Sudah gitu paling subur, anaknya paling banyak. Subhanallah. Musibah. Sudah itu tidak dikasih pendidikan, jadi anaknya bandel semuanya. Mati muda, anaknya kecil-kecil sepuluh Apa ndak bikin masalah itu nanti? Mau nagih waris ke sini nggak ada surat nikahnya. Kata istri yang pertama enggak, saya nggak kenal. Oh, orang tua ini adalah dosa ini. Jadi kawin siri seperti itu. Tapi kalau keluarga dengan keluarga, masya Allah, Pak, karena anak kita ini kayaknya sudah ya takut terjadi apa-apa biarpun yang satu di Bandung satu di Jakarta kan kereta cepat <laughs> sekarang ya ada pesawat ada kereta takut ada apa-apa gimana kalau nikahkan oh boleh baik Jadi sudah kita nikahkan mulia itu kan tidak ada niat untuk membohongi untuk merusak ini baru nikah siri baru nanti direncanakan kapan kalau memang takut macam-macam ya sudah langsung saja ke TKUA hari ini pokoknya bikin surat resepsinya nanti selesai resepsi itu yang bikin orang bermasalah kadang-kadang gara-gara nunggu resepsi gak nikah-nikah Nikah dulu resepsi nanti. Bisa bahas bisa bisa gagal resepsi itu. Yang penting seneng kan gitu. Kalau sudah punya anak, ya, ya asal tahu saja kita belum resepsi bu. Kita belum sempat resepsi pernikahan. Mulai dari nikah resepsinya katanya nanti kalau pulang. Setelah pulang nggak sempat. Ya sudah sampai sekarang belum resepsi. Karuan saja nanti kalau sudah anaknya 15 baru resepsi. <laughs> Baik. Jadi itu. Kemudian apakah harus diulang lagi pernikahan itu? tidak ada anjuran untuk mengulang pernikahan. Setelah nikah itu sah, selesai. ke KUA hanya menjelaskan, Pak ini sudah nikah. Kalau diulang, itu tidak merusak. Tapi bukan sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang baik, kecuali ada keraguan kesahannya. Misalnya, saksinya fasek, pezina, pemabuk, ya, walinya fasek. Atau ada hal-hal yang menjadikan sebab nikah itu tidak sah ada keraguan tentang keabsahan nikah, boleh diulang. Sunnah untuk diulang. Tapi kalau sudah sah yang mengakatkan kiai, dihadiri oleh santri-santrinya, ya nggak perlu lagi diulang. Tidak sunnah untuk diulang. Dan nggak ada istilahnya mengulang bil barokah. Dulu yang nikahkan kan kiai kampung, sekarang kiai internasional. nggak ada begitu. Biarpun harus mengulang di Mekah tidak sunnah itu. Di, sudah menikah di sini, saya pengen mengulang pernikahan di depan Ka'bah. Nggak disunahkan mengulang pernikahan. Tapi tidak batal, bukan seperti takbiratul ihram dalam sholat. Allahu Akbar, kalau Allahu Akbar yang kedua batal. Enggak, nikah tidak seperti ini. Jadi nikah yang kedua itu adalah tidak ada maknanya. Karena menikah itu kan bagi orang yang bukan suami istri ya. Kalau suami istri masa disebut nikah? Enggak ada. Jadi nikah yang kedua itu guyonan. Nah ini. Jadi tidak ada. Coba dilihat dari kitab fikih manapun enggak ada itu. Mengulang nikah ini enggak ada itu semuanya. Mengulang nikah kalau ada kesalahan, kerusakan atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Baik. Kemudian jadi enggak usah mengulang nikah atau tajdid mengulang nikah, cukup sekali waktu sirri dulu itu sudah sah, tinggal nanti diurus di KUA beres. Kemudian air ada tempat Kemudian airnya sudah hampir habis, tinggal beberapa saja. Lalu kita ceduk dengan ceduk, kita wudhu, apakah boleh begitu? Boleh. Sah saja. Dan itu bukan air mustakmal, sebab air mustakmal sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama, fikih ringan kita, fikih seringkas tapi orang sering salah paham. Air mustakmal kan jelas, air yang sedikit, yang digunakan untuk membasuh yang fardu, kemudian terpisah dari anggota tubuh. Jadi yang namanya air mustakmal itu sedikit nih yang jatuh dari jenggot. Jadi kalau ada air cuma satu mangkok kecil, lalu kita ngambil dengan tangan kita, kita basuhkan di muka kita, enggak jadi mustakmal. Air sedikit satu timba kecil kita injek-injek dengan kaki kita, enggak jadi mustakmal. Jadi yang mustakmal adalah ini air yang jatuh terpisah dari anggota tubuh yang kita basuh. Ini yang sering kita sebut, sering banyak orang salah paham. Pernah kita juga dimarahi satu orang, dia punya bak kecil, kita lagi makan, kemudian pengen nyuci tangan, kita masukkan, kita ciduk, cik, marah, blok ini air mustakmal, mau pakai wudhu. Lulu, lulu. Air mustakmal bukan itu. Jadi ini adalah kesalahan santri yang banyak, bukan ustad. Eh, bukan orang awam. Santri itu sering salah memahami air mustakmal. Maka sering kita tekankan bahwasanya air mustakmal itu bukan air sedikit yang kita Bukan air sedikit, tapi air sedikit yang sudah dipakai. Makainya pun adalah pakai apa? Untuk fardunya wudhu, basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua, kedua nggak jadi mustamal. Ketiga enggak jadi mustamal. Baik, itu saja. Kemudian doa, kita tidak pernah menemukan secara khusus doa seperti itu. Hanya ada ida asabatu musibatu qalu lillahi wa inna Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan kalau ada musibah yang menimpa kita, kita dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun sampai Siti Aisyah itu lampunya mati. Mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu musibah juga dari terang menjadi gelap. Jadi itu adapun nanti kalau ada doa khusus wal alam biasanya ada di adkarnya Nawawi. Imam Nawawi itu ada kalau gempa apa doanya. Tapi secara umum doanya adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada yang beristighfar tidak salah. Karena apa? Barang ini karena dosa kita. Istighfar astagfirullahalazim. Kalau mati kita sudah diampuni oleh Allah. Subhanallah ya ini adalah menunjukkan keagungan Allah. Boleh-boleh saja. Tapi yang ada di dalam Al-Qur'an kalau orang tertimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian wudhu di dalam kamar kamar mandi karena di luar kamar mandi itu terbuka untuk laki-laki. Tidak apa-apa wudhu di kamar mandi. Adapun masalah kalau apa solakannya tidak terbuka sehingga menggenang maka ketahuilah yang harus kita hati-hati bagian kaki saja. Mungkin setelah mau keluar dibasuh gitu saja. Karena daripada membuka aurat ya itu pun tidak yakin najis. Kalau yakin najis itu kalau memang ada orang kencing di situ itu bisa saja air menggenang bekas wuduk ngenangnya bekas wudhu. Kalau menggenangnya bekas wudhu, air suci. Jadi kamar mandi itu bukan najis. Siapa yang mengatakan kamar mandi najis? Kita sudah ajar, kita beri pelajaran waktu yang dulu. Kalau kita nyantolin anduk di kamar mandi lalu jatuh, itu diangkat lagi. Nggak najis itu. Kan basah itu. Ya tetap suci. Siapa yang mengatakan najis? Kan ada kencing di situ. Saya pengen tahu, siapa yang kencing tidak pernah disiram? Hah? Ada orang kencing tidak pernah siram? Setiap orang kencing habis disiram kan? Ya sudah, disiram. Suci itu. Orang was-was saja itu yang bingung itu. Ah, jatuh. Astagfirullahaladzim. Balik lagi. Sudah begitu cantolnya rusak. Ngambil yang baru. Jatuh lagi. Ya. Ilmunya nggak ada, pusing. nggak najis itu kamar mandi biarpun basah. Air kita anduk jatuh. Ya nggak najis. Siapa mengatakan najis? Semua orang kencing biasa adalah disiram. Selesai. Baik, karena waktu ya. Waktu, aduh yang tertulis banyak. Apakah apa benar kelak kalau hari kiamat tiba orang yang beriman akan dimasukkan neraka dulu sebelum ke surga? Yang punya dosa saja. Yang dosanya belum diampuni. Kalau kita di dunia minta ampun terus kepada Allah diampuni nggak usah masuk neraka tuh. Cuman pengampunan kita nggak tahu. Yang nggak diampuni oleh Allah di dunia maka di akhirat harus dicelup. Ces. Orang beriman. Tapi masih selamat nanti. Dan itu akan berkurang sesuai dengan amalnya baik atau tidak cepat kalau punya anak tiba-tiba anak memberikan syafaat ini bapak ibu ini dosanya gede sekali tapi ahli iman hanya berasyhadu alla ilallah asyhadu mahadras iman yang penting masuk neraka mestinya lama ini ribuan tahun tapi punya anak soleh diangkat bisa saja itu tapi kan kita tidak tahu bakal diangkat atau tidak. Jangan ngandalin, ah paling nanti diangkat sama anak saya. Oh bisa saja nggak diangkat sama anaknya. Siap-siap aja dari sekarang, pokoknya bagaimana agar dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya gosok gigi waktu berpuasa? Gosok gigi waktu berpuasa enggak apa-apa. Ngemut permen waktu puasa pun enggak apa-apa. Makruh saja. Yang batal itu nelennya. Itu loh ya. Eh, supaya orang paham. Kadang-kadang salah paham. Orang ngemut permen. Oh ngemut permen Enggak batal. Tapi kalau nelen jadi batal. Atau ketelen batal. Ngapain main-main. Ya. Tapi kalau orang berkumur ketelan nggak batal. Orang lagi berkumur begini ditepuk sama temannya, letuk, oh, alhamdulillah rezeki. Itu. Tapi kalau ngemut permen ditepuk sama orang masuk itu batal karena main-main. Kalau wudhu kan diperintahkan, kumur wudhu diperintahkan. Kalau mengemut permen nggak diperintahkan. Jadi gosok gigi waktu puasa itu makruh saja kalau ada rasa-rasanya. Memasukkan jenis yang membatalkan puasa ke dalam mulut itu makruh. Apa saja? Kecuali untuk bersiwak. Siwakan saja. Odol membatalkan. Maka makruh memasukkan odol ke mulut. Tapi barangkali mendesak ini aduh nggak karu-karuan segala macam saya punya sakit gigi ini ini ini digosok saja tapi hati-hati. Tapi kalau ketelan batal. Hati-hati bagaimana agar tidak sampai masuk ke dalam rongga tenggorokan kita. Doa apa bisa orang tua berinfak atas nama anak yang sedang belajar dengan niat supaya anak mendapat ilmu yang bermanfaat? Bisa. Kita bisa berinfak atas nama siapapun yang hidup dan yang mati dan pahalanya utuh. Ibu dapat, orang tua hidup. Makanya kalau sedekah, orang dapat. Kalau sedekah itu niat yang banyak. Ya Allah, sedekahku ini aku hadiahkan pahalanya untuk ibuku yang meninggal. Ibunya dapat, dia dapat. Tapi sedekahnya dengan kalau orang yang hidup dengan bahasa sebegini dirubah. Ya Allah, semoga dengan sedekah ini anakku dapat ilmu yang manfaat. Namanya tawasul dengan amal soleh. Ya Allah dengan sedekah ini nama apa? Semoga anakku selamat. Karena ada hadis Nabi, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi kalau pengen jauh dari bencana, sedekah agar anaknya selamat, ilmunya manfaat, boleh. Ini benar cara yang betul di dalam berinfak. Banyak niat. Jangan saja untuk itu. Semoga anakku jadi anak soleh. Semoga suamiku tambah gandrung. Itu boleh. Semoga istriku tambah lengket. Wah, dikabul oleh Allah. Karena apa? Niat itu kan tanda butuh kepada Allah. Perlu diingat kayak begitu itu menjalani ah, ujian. Hibah suami untuk istri boleh saja itu suami yang baik ya. Suami menghibahkan pada istri, "Bu, ini rumah ini buat kamu." Boleh, sah. Memberikan kepada siapapun boleh, menghibahkan kepada anak boleh, menghibahkan kepada istri boleh, memberi. Hibah itu kan pemberian. Kalau wasiat nanti hukumnya lain. Wasiat itu dibagi setelah mati. Wasiat itu adalah memberikan sesuatu digantungkan setelah mati. Kalau saya mati, tolong rumah ini milikmu. Nah ini kalau wasiat kepada ahli waris ada aturannya. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Kalau hibah, memberikan waktu hidup. Jadi anak kita masih hidup, kita bagi. Kalau memberi hibah kepada anak dan istri, syaratnya adil. Kalau hibah, harus adil. Kalau waris, sesuai aturan. Kalau awaris pasti adil. Anak laki-laki dapat dua bagian, perempuan satu kan? waris adil. Tapi kalau menghib, memberi hibah anak laki dan perempuan sama, istri satu dua sama, hibah harus adil. Nah ini kalau hibah adil. Jangan sampai tidak adil kalau tidak adil menjadikan orang ngiri dan itu menjadikan sebab permusuhan. Itu terus yang dikasih. Saya enggak. Terus, terus. Tuh syukur mati tuh. Ah, akhirnya jelek nanti. Punya anak perempuan bagi waris bagaimana? Apa benar paman, bibi dapat dan bagaimana kalau sudah dihibahkan semua atau disisakan beberapa persen. Anak perempuan dapat waris. Kalau anak perempuan saja, maka paman bisa mendapatkannya. Kalau anak perempuan saja, paman bisa mendapatkannya. Kalau punya anak laki-laki, paman nggak dapat. Nah ini harus dijelaskan nanti, barangkali harus duduk kalau ini tanya beneran. Anak perempuan itu tidak menutup paman. Tapi kalau anak laki-laki kuat, paman Maksudnya saudara ibu, saudara bapak nggak dapat itu semuanya. Itu saja ringkasnya. Akan tapi perinciannya harus ditulis ini. Belum tentu kadang-kadang ibunya ada ndak. Kalau ibu dapat bagian, anak dapat bagian. Ini siapa dapat bagian? Intinya kalau anak perempuan apakah paman dapat, bibi dapat, bibi dapat, paman dapat. Kalau bibi nanti bergabung dengan anak perempuan, kalau ada paman nanti bibi bergabung dengan paman namanya asobah. Sisa-sisanya diberikan kepada ini. Baik, anak perempuan baik. Satu lagi. Apa bis apa ini? Hmm, panjang ini. Satu aja insya Allah mohon maaf yang lainnya. Ada orang ini ini panjang yang pendek-pendek aja yang ada sangkut pohonnya dengan ujian semester ini yang lain belum kebaca satu kali karena waktu ya. Kalau melakukan puasa Senin Kemis nggak pernah sahur itu atau makan terus kalau bangun tidur menggosok gigi boleh tidak sama tadi ya nggak apa-apa menggosok gigi setelah bangun tidur adalah boleh hanya tidak dianjurkan kalau nggak sahur nggak dapat kesunahan ini saja karena waktu ya ada mohon doa Ini ada doa masalah zakat kelewatan nanti. Doa ada anak-anak yang pengen ujian, ada sakit, ada minta Semoga ya Allah mengampuni, ada yang ada yang meninggal, Siti Maimunah, ada yang minta doa, ada yang sakit, wati, ada ibunya, masyaallah orang Baik, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit, mengampuni yang meninggal memberikan kemudahan yang lagi belajar dan semoga Allah menjaga hati kita semua sehingga tetap iman, tetap kukuh. Berkat Habib Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna wa atirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah berkailah hati kami berkailah jasad kami ya Allah berkailah suami dan istri atau istri kami ya Allah berkailah anak-anak kami berkailah orang tua kami berkailah guru kami ya Allah Berkailah masjid kami, ya Allah. Berkailah pesantren kami, berkailah rumah kami, berkailah toko kami, berkailah sawah kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah kendaraan kami, berkailah pasar kami, berkailah semua yang kau berikan kepada kami, berkailah ilmu kami ya Allah, sungguh kau maha kuasa ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah, rindukan kami kepada ketaatan ya Allah, kami sering teridor, di saat kau berikan kepada kami kesehatan, kami kurang mengabdi kepadamu ya Allah, kami kurang beribadah kepadamu ya Allah Mudahkanlah kami untuk beribadah ya Allah Rajin melakukan sholat Rajin melakukan puasa Mudahkanlah kami untuk melakukan ibadah haji ya Allah Mudahkanlah kami untuk umrah Dan mudahkanlah kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah mudahkanlah kami menjalin silaturahmi ya Allah Jauhkan kami dari sebab perpisahan dengan saudara-saudari kami ya Allah Ya Allah Wujudkan kecintaan di hati kami ya Allah Sehingga kami bisa mencintai kepada saudari kami Saudara-saudari kami ya Allah Tanpa harus ada percekcokan Tanpa harus persisihan Tanpa harus ada rebutan waris dan lain sebagainya ya Allah Jauhkan kami dari segala kehinaan di dunia dan di akhirat ya Allah Jauhkan anak-anak kami dari kenistaan Keluarga kami, jagalah kehormatan kami Keluarga kami Dan jagalah kehormatan anak-anak kami Ya Allah, putra-putri kami Muliakan mereka di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Mudahkan mereka untuk menjaga kehormatan mereka ya Allah. Kehormatan mereka ya Allah. Kehormatan mereka ya Allah. Di saat zaman yang sudah rusak ini ya Allah, zaman yang tidak karu-karuan ini ya Allah. Godaan amat banyak ya Allah, hanya Engkau yang melindungi anak-anak kami ya Allah. Dimanapun mereka berada ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Jagalah anak-anak kami dari kehinaan. Ya Allah, Muliakan, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang engkau ridhoi. Orang-orang yang kau muliakan menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami yang sudah menikahi Allah, berikan kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Kecintaan darimu sehingga kami bisa berkasih sayang dan saling mencintai karenamu. Jangan kau kurangi sedikit pun, ya Allah. Jauhkan kami dari kedoliman di dalam rumah tangga kami. Suami jangan dolim pada istri, istri jangan dolim kepada suami, ya Allah. Muliakan kami semua, ya Allah, dengan cinta dan mudahkan segala urusan kami lapangkan rizki kami ya Allah rizki kami ya Allah rizki kami ya Allah lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah ya Allah berikan kepada kami keikhlasan keikhlasan ya Allah wabil khusus kepada semua orang yang membantu perjuangan kami yang membantu baik dengan tenaga pikiran atau harta ya Allah yang membantu perjuangan kami dan pesantren ini berikan kepada mereka mereka keikhlasan. Engkau lebih tahu siapa mereka ya Allah. Belikan keikhlasan, keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ya Allah. Dan jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas ya Allah. Kirimkan kepada kami orang yang tulus. Dan jauhkan kami dari orang yang tidak tulus. Kami susah untuk menyeleksi ya Allah. Kami tidak bisa mampu, tidak mampu untuk menyeleksi. Engkau yang menyeleksi ya Allah. Jika ada orang yang datang dengan niat jelek, rubahlah menjadi niat baik. Yang sudah datang datang dengan niat baik, ya Allah jagalah niat mereka sehingga hubungan kami tetap baik karenamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami ibadah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman, ya Allah. Iman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. mohon maaf dan mohon doa selalu jangan lupa malam Selasa besok ini ada di Masjid At-Taqwa alun-alun Cirebon ada kisah Isra Mi'raj secara Isra Mi'raj mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh